Alhamdulillah wonten ing dalu punika Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan Islam, iman sehat, sedanten dan juga waktu kesempatan bapak-bapak, ibu-ibu saged rawuh wonten ing masjid punika ngelajengaken pengajian rutin kita di dalam pembahasan hikmah ayat-ayat Al-Qur'an. Wonten ing dalu punika kita badhe bahas surat Al-Baqarah ayat 83 di dalam surat Al-Baqarah ayat 83 ini Allah Subhanahu wa taala jelasaken dumateng kita berkaitan dengan pokok-pokok kebaikan pilar-pilar inti dari kebaikan yang diajarkan, diperintahkan dalam setiap agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa id akhadna mitsaqa bani Israil dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tiang-tiang Yahudi pada saat Allah Subhanahu wa taala mengambil janji kepada Bani Israel ya nenek moyangnya orang-orang Yahudi la ta'buduna illallah Allah sudah mengambil perjanjian kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel la ta'buduna illallah janganlah kamu beribadah menyembah kejawi namung Allah ini yang pertama kebaikan perintah yang pertama menyembah dumateng Allah mawon Engkang nomor kali wabil walidaini ihsana dan berbuat baiklah dumateng tiang sepuh kepada kedua orang tua wadil kurba engkang nomor tiga Allah sudah mengambil janji perintah berbuat baik dumateng kerabat sederek sederek waliyatama berbuat baiklah dumateng anak-anak yatim engkang nomor sekawan kemudian yang kelima wal masakin berbuat baiklah dumateng tiang-tiang ingkang miskin yang keenam waqulu linnasi husna berkata pangandikan ingkang sae wa aqimus sholata yang keenam tegakkanlah salat wa atuz zakata dan bayarlah zakat dari kelebihan hartamu Thumma tawallaitum illa qalilam minkum. Kemudian ternyata tiang-tiang Yahudi mengingkari boten melaksanakan janjinya illa qalilan kejauhi namun segedik sebagian dari mereka wa antum mu'ridun kemudian mereka membangkang menentang dawuh-dawuhipun Allah kalau wau ya di dalam ayat ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, sedere-sedere jamaah engkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah jelasakan dumateng kita perintah-perintah dawuh-dawuhipun Allah kebaikan-kebaikan yang ada di dalam setiap agami dalam agama Yahudi dalam agama Nasoro dan juga dalam agama Islam semua tujuh perintah, tujuh kebaikan ini ada. Yang pertama adalah tauhid, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor kali dawuh perintah bekti dumateng tiang sepuh kepada orang tua. Ini ajaran semua agama, boten enten agami sing ngajaraken anak niku durhaka dumateng tiang sepuh niku mboten enten kemudian yang ketiga berbuat baik dumateng sanak kerabat saudara-saudara silaturahmi menjalin tali silaturahim ini juga ajaran semua agama seperti itu kemudian berbuat baik dumateng anak-anak yatim anak-anak yang ditinggal meninggal tiang bapak ibu ayahnya meninggal dalam keadaan kecil ini juga perintah dawuh di dalam semua agama tiang-tiang miskin berbuat baik menyayangi tidak boleh kasar tidak boleh sombong dumateng tiang miskin niki juga dawuh perintah dalam semua agama kemudian juga berkata baik, mendirikan sholat, membayar zakat. Ini adalah semua kebaikan di dalam seluruh agama. Ya, monggo satu persatu setunggal monggo setunggal kita bahas bersama, kita kaji bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, perintah Allah yang paling penting pun Allah ingkang paling utami jih punika la ta'buduna illallah ngibadah namung dumateng Allah niki perintah yang pertama dan utama yang diajarkan yang dibawa oleh seluruh para nabi dan para rasul niku ngajak manusia tiang nyembah dumateng Allah mawon ampun ngantos manusia beribadah dumateng selain Allah wonten ing surat An-Nahl ayat 336 Allah Subhanahu wa taala nyebatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani budullaha wajtanibut tagut ingkang artosipun telah kami utus setiap rasul setiap nabi dan rasul sejak zaman Nabi Adam Nabi Nuh alaihi salam Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedanten para nabi dan para rasul, Nabi Saleh, Nabi Hud dan yang lain-lain niku ajakanipun nopo, Allah ta'budu illallah. Janganlah menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ya, semua nabi dan rasul niku ngajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah budumloha. ibadahlah kepada Allah saja wastanibut tauhid dan jauhilah tauhid ya tauhid artinya memberikan ibadah hanya kepada Allah nggih artosipun ajaran semua nabi semua rasul ajaran semua agami, agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul, agama yang Allah turunkan niku ngajarkan merintahakan nyembah dumateng satu Tuhan. Nggih nyembah dumateng sesembahan ingkang setunggal. Dan tidak ada ajaran nabi dan rasul niku ngajarakan nyembah Tuhan-tuhan sesembahan ingkang kathah niku mboten enten. Ya, niku sudah menyimpang. Menyimpang dari ajaran yang benar. Sejak Nabi Adam alaihi salam dikisahkan, diceritakan dalam hadis bahwa manusia itu hanya menyembah kepada Allah. Tuhanipun namung setunggal sesembahanipun namung Allah Subhanahu wa taala mawon. Kemudian setelah itu beberapa generasi timbullah penyimpangan. Ada kesesatan, ajaran menyembah kepada banyak tuhan, politeisme. Ya, ngajak ajaran yang mengajak kepada manusia nyembah Tuhan ingkang kata. niki kemudian Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salam umat nggih setelah Nabi Adam kemudian setelah itu Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salam umatipun Nabi Nuh alaihi salam itu menyembah banyak Tuhan sesembahanipun kathah di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala nyebatakan la tadarunna alihatakum. Kaumipun Nabi Nuh berkata jangan kamu ikuti ajakan Nabi Nuh. Nabi Nuh niku ngajarakan nyembah dumateng Allah mawon satu. Maka kaum Nabi Nuh niku mboten purun. Mereka berkata, La tadaruna alihatakum. Jangan kamu tinggalkan sesembahan Tuhan-Tuhan kalian yang banyak. Wala tadaruna wadda. Jangan kamu tinggalkan Tuhan Wad. Wala suwa'a. Jangan kamu tinggalkan Tuhan suwa. Wala yahutha. Ada Tuhan Yahuth. Wa ya'uqa. Ada Tuhan Ya'uq. Wa nasro. Ada Tuhan Nasro. Enten gangsa. Tuhanipun sesembahanipun ada lima yang disebutkan dalam surat Nuh. Ini sudah menyimpang dari ajaran para nabi, ajaran agama yang benar, menyembah kepada banyak Tuhan. Ajaran yang leres Tuhan itu namung setunggal, sesembahan kita hanya satu, monoteisme. Kemudian juga ini berlaku juga pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita bisa melihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung, banyak patung. Kaum Nabi Ibrahim menyembah Tuhan-Tuhan yang banyak patung engkang kathah. Kemudian Nabi Ibrahim menghancurkannya, menyisakan satu patung yang besar. Iya, ini keadaan manusia yang menyimpang dari ajaran kebaikan, ajaran agami ingkang leres. Kemudian juga pada zaman nabi-nabi yang lain ya, mereka menyembah banyak tuhan. Ajaran Yahudi menyimpang, ada penyimpangan bahwa Uzair anak Allah Kemudian juga dalam ajaran agama Kristen Nasoro bahwa Isa itu anaknya Allah, Trinitas, Tuhan ada tiga. Dan yang lain-lain, agama Hindu ada tiga Tuhan. Ada Tuhan Brahma, ada Tuhan Siwa, ada Tuhan Wisnu. Kemudian juga dalam agama orang-orang Romawi seperti itu kata sesembahan kata Tuhan orang-orang Yunani ada 12 Tuhan tiang musyrik Arab ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salah setunggalipun tiang musyrik ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kam alihatakum berapa Tuhan kalian tiang musyrik wau menjawab ada tujuh enten pitu satu di langit, enam di bumi. Tuhan kami ada tujuh, yang satu wanten inggil langit, di atas langit, yang enam ada di bumi. Ini semuanya bapak-bapak, ibu-ibu merupakan penyimpangan, merupakan kesesatan, menyembah banyak Tuhan, menyembah sesembahan engkang kata itu sudah menyimpang dari ajaran agami yang benar. Amargi tadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walaqad ba'atsna seluruh para nabi, seluruh para rasul kami utus untuk mengajak ani budunglah sembahlah hanya kepada Allah namun dumateng Allah saja tidak boleh menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam agama Islam pada saat ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, juga mulai enten penyimpangan-penyimpangan, ada kesesatan-kesesatan. Enten tiang Islam, KTP ini pun Islam, ngaku agami Islam, tetapi menyembah dumateng Tuhan ingkang kathah niku enten. contohnya pripun? Tiang Islam menawi sholat dan masjid. sholat kepada Allah dipersembahkan ikhlas mencari pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi medal king masjid saat mencari nafkah, saat mencari rezeki agar lancar rezekinya, agar laris dagangannya maka cari pesugihan di gunung meminta memohon berdoa kepada yang bau reksa yang menguasai gunung ini mencari rezeki kepada Tuhannya gunung kemudian pada saat sakit enten sakit tidak sembuh, kemudian mencari obat, bertapa di gua, di pantai, meminta kepada yang bau reksa di pantai dan yang lain-lain. Ya, maka ini sami mempunyai sesembahan yang banyak. Kalau sholat Tuhannya Allah. Kalau mencari rezeki ada Tuhan yang lain. Kalau mencari sehat ada Tuhan yang lain. Kalau biar pinter minta nyuwun kepada Tuhan yang lain, kekuburan dan yang lain-lain. Ini sama dengan umat-umat zaman dahulu yang menyembah banyak Tuhan. Maka niki mboten leres. Ini merupakan suatu penyimpangan dari ajaran para nabi dan para rasul dan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kita Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudah hafal. Nggih pasti bapak-bapak, pasti ibu-ibu sampun apal surat Al-Ikhlas. Nggih surat Al-Ikhlas niku mesti sedanten pun apal. Akan tetapi terkadang boten dipahami, dihayati maknin pun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kul huwallahu ahad. Katakanlah pilih Allah niku namung setunggal. Tuhan kita, sesembahan kita itu hanya satu. Allahus somat Allah lah tempat segala kita meminta kebutuhan. Niki dihayati Bapak-bapak, Ibu-ibu. Allahus somat Allah itu tempat kita bergantung segala kebutuhan. Kita sholat ingin masuk surga, minta kepada Allah kebutuhan surga. Kita butuh rejeki, kita butuh harta. Allahus somad, minta berdoa hanya kepada Allah. Tidak boleh meminta kepada selain Allah. Kalau kita sakit, pengen sehat, Allahus somad minta sehat dumateng Allah tidak boleh kepada selain Allah kalau kita pengen pinter berhasil dalam pelajaran dan yang lain-lain Allahus somad kita meminta hanya kepada Allah boten enten gih Tuhan ilmu pengetahuan ada Tuhan rejeki ada Tuhan cinta gih, misalnya mau menikah tidak punya jodoh lama, meminta kepada Tuhan cinta. Kemudian ada Tuhan ilmu pengetahuan, ada Tuhan rezeki dan yang lain-lain. Seperti ini kumboten enten dalam Islam. Semua apa yang kita butuhkan, semua apa yang kita inginkan namun setunggal, Allah. Allahus Somad. Kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang harus kita pahami. Ini merupakan pokok pokok kebaikan dawuhipun Allah sejak zaman dulu. Akan tetapi sekarang banyak penyimpangan, banyak kekeliruan tiang-tiang niku menyembah Tuhan-Tuhan ingkang kata nyuwun dumateng selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama adalah tauhid, perintah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ingkang nomor kali pun Allah dan ini merupakan ajaran semua agama baik agama Yahudi, agama Nasoro, agama Islam, ajaranipun Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Hud, Nabi Soleh, semua para nabi dan para rasul niku ngajaraken dumateng kawula panjenengan sami bekti dumateng tiang sepuh boten enten nggih agami kok ngajarakan anak durhaka itu tidak ada ya maka ini monggo kita berusaha untuk melaksanakan dawuh-dawuhipun Allah salah setunggalipun kita berbakti kepada orang tua kita berbakti kepada orang tua sakit kita lampai menawi tiang sepuh kita tesih gesang masih hidup dan juga tiang sepuh kawula panjenengan sami sampun seto sudah meninggal ini juga bisa Allah Subhanahu wa taala nedahaken dalam surat Al-Isra ayat telulikur wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana ingkang artosipun Allah telah dawuh perintah dumateng kawula panjenengan sami ingkang nomor setunggal ibadah dumateng Allah mawon ingkang nomor kali hendaklah kamu berbuat baik dumateng ibu bapak tiang sepuh kawula panjenengan sami niki dawuhipun Allah tingkatipun nomor kali yang pertama tingkat dawuhipun Allah yang paling tinggi niku tauhid wau ingkang nomor kali dawuhipun Allah supados kawula panjenengan sami bekti dumateng tiang sepuh artosipun ganjaranipun ageng sangat. pahalanipun ageng sangat menawi kawula dengan sami saged ngelampai perintahipun Allah berbakti kepada orang tua. Ya, berbakti kepada orang tua dalam kondisi orang tua kita masih hidup. cara ini pun Bapak-bapak, Ibu-ibu, bakti kepada orang tua itu disesuaikan dengan adat istiadat masyarakat setempat bagaimana kita berbakti, berbuat baik secara perilaku, tingkah laku. Tingkah laku misalipun menawi badi tindak kalau mau pergi niku cium tangan nopo pamitan nggih, caranipun pamitan niku termasuk berbakti. Menawi kalau mau pergi niku pamitan cara pamitan itu benten-benten bapak-bapak, ibu-ibu disesuaikan adat menawi tiang Arab niku nggih, tiang Arab niku nek pamitan dicium kepala, nggih, kepala tiang sepunipun niku dicium. Niki adatipun tiang Arab. Nggih benten kalih tiang Jawi, kalau pamitan nggih dicium tangannya, nopo dicium pipinya, kan benten-benten sesuai dengan adat masing-masing dalam bersikap dalam berperilaku pripun adat setempat adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat kemudian juga dalam berbicara pangandikan Allah mengatakan wala takullahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma karima Jangan kamu bentak, jangan kamu berkata kasar. Berkata kasar dumateng tiang sepon niku pripun? Ya sesuai dengan bahasa masing-masing. Kalau bahasa Arab uf, kalau bahasa Arab niku uf. Menawi boso Jawa hus, nggih, benten-benten. Jangan sampai kita berkata kasar apalagi membentak kepada orang tua itu dosanya sangat besar. Ya, berkata ingkang sai enten menawi Jawi niku enten kromo inggil nggih niki menawi sakit nggih kita pakai menawi sakit kromo inggil dumateng tia sepuh. Ya, inti ini pun bagaimana menyenangkan, membahagiakan orang tua kita saat mereka masih hidup menawi tasih gesang bekti niku pripun membahagiakan menyenangkan dengan ucapan dengan perbuatan ataupun dengan harta nggih di harta ya bagaimana membahagiakan mereka kemudian kalau sudah meninggal orang tua kita dengan doa dengan istighfar kemudian melunasi utang-utangipun ingkang nomor sekawan menjalin teman persaudaraan dumateng rencang-rencangipun bapak, rencang-rencangipun ibu dijalin tadi e, masih hubungan baik. <clears throat> Ini termasuk cara berbakti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Berbakti kepada orang tua itu pintu surga yang tengah. Gih, pintu surga yang tengah artosipun pintu surga yang terdekat. Tiang sepuh kita masih ada, itu merupakan sarana kita untuk masuk surga. Ya, ndak usah jauh-jauh. Nggih, sah tepi-tepi harus ke sana kemari untuk mencari kebaikan, mencari pahala tiang sepuh yang ada kita rawat, kita jaga itu sudah pahala yang sangat besar. Kemudian yang ketiga adalah berbuat baik kepada sanak kerabat atau saudara. Niki juga ajaran agami, semua agami, semua nabi dan rasul mengajarkan dumateng kawula sepanjenengan sami menawi gadah sedulur nggih sederek niki nggih kedah dijalin hubungan ingkang sae nggih biasanipun sok malah enten masalah kepada kerabat keluarga dulu waktu kecil ya masih kecil rukun baik antara adik kakak Ya, tetapi kalau sudah besar, sudah berkeluarga, kadang-kadang terjadi permasalahan dan yang lain-lain. Ini juga kita berusaha menghindari, tetap kita berusaha menjalin hubungan baik kepada sanak kerabat. Ini merupakan ajaran dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mansarrohu ayyub satolahu fi rizkihi wa an yunsha'alahu fi atharihi yasil rahimah sinten tiang ingkang pingin bapak-bapak ibu-ibu pingin boten dilapangkan rezeki ini pun ini pun lancar kadah sae umuripun dawa nggih rezeki ini pun lancar umuripun sakit pripun faliyasil rohimah. hendaklah menyambung tali silaturahim silaturahim niku tal, eh, nggih kekerabatan kandungan sama-sama dilahirkan dari ibu kita, adik kita, kakak kita, Mas Mbak Yu nggih niki silaturahim kedah kita jagi. Menawi saudara kita berbuat jahat kepada kita, enten sosok, adik kita berbuat tidak baik, mas kita berbuat tidak baik, jangan dibalas yang tidak baik. Kalau bisa atau diharapkan kita membalas kebaikan walaupun orang lain berbuat tidak baik tetapi kita berusaha berbuat baik kepada mereka niat menjalankan perintah Allah mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala tadi. Dilapangkan rezeki ini pun dan juga umur pun akan dipanjangkan berkah. <clears throat> Kemudian ingkang nomor sekawan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ajaran pun Allah, dawuhipun Allah, ajaran setiap nabi dan rasul dan semua agama menganjurkan kepada kita untuk berbuat baik dumateng anak yatim. Anak yatim niku sinten? Anak yang ditinggal mati ayahnya. Ini khusus bapak. Bapak ipun sedo, anak ipun dereng balik. Niki ingkang diwastani tiang yatim niku nopo anak kecil ingkang dereng balik ditinggal sedo bapak ipun dalam agama Islam aturanipun ngoten niku menawi ingkang sedo ibu ipun itu tidak dikatakan yatim tidak dikatakan anak yatim menawi yang meninggal itu ibu kemudian juga tidak dikatakan yatim kalau anak itu sampun ageng sudah balik sudah balik misalipun umur pitulas tahun bapak ipun sito niki tidak dikatakan anak yatim anak yatim niku ingkang tesi alit dereng balik kemudian ditinggal meninggal ayahnya <clears throat> dan juga berbuat baik dumateng tiang miskin tiang miskin niku sinten bapak-bapak ibu-ibu Tiang miskin niku tiang engkang kebutuhanipun boten cekap. Ya, artosipun punya penghasilan, punya pekerjaan, akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan. Kebutuhanipun langkung kata tinimbang hasilipun. Nggih, misalipun nyambut damel sesasi angsal sayuto tetapi pengeluaranipun sayuto kang salatus misalipun atau nyambut damel pun pitung atus tetapi pengeluaranipun kagem dahar bayar listrik dan yang lain-lain sayuto niki nggih termasuk tiang miskin ya niki kedah kita sayangi kita berikan kebaikan dumateng tiang-tiang yatim dan tiang-tiang miskin. <clears throat> ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana waka kafilul yatimi fil jannah kahataini." Nanti di surga tiang engkang nyayang, tiang engkang mengasuh anak yatim itu akan bersamaku seperti ini ya, Rasulullah gambarakan jari telunjuk kali jari tengah jari telunjuk kali jari tengah itu kan kaca mung sekedhik. kaca kacake mung artosipun menawi tiang niku purun kafil. Kafil niku menyantuni, menyayangi, membiayai anak-anak yatim niku mungkin akan berada di surga tingkat yang tinggi, yang inggil di bawahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cerak dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah itu tingkatan Firdaus yang paling tinggi. Jadi nanti eh, panggilan pun di surga juga sangat tinggi. <clears throat> Tiang-tiang engkang mengasuh yang mengkafil membiayai anak yatim. Monggo di sekitar kita, tonggo tepalih kita enten sing yatim nopo mboten menawi enten kesempatan emas dumateng bapak-bapak, ibu-ibu, saya membantu, saya akan mengasuh, ye, ikut membiayai. Ini e, sangat baik sekali. Kemudian juga yang terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan asai tiang engkang berusaha membantu wanita-wanita janda, orang-orang miskin niku kal mujahid fi sabilillah seperti pahala tiang ingkang berjihad berperang di jalan Allah wa kalladhi yasumun nahar seperti orang yang berpuasa di siang hari wa yakumul lail dan orang yang selalu sholat di malam hari enten wanita-wanita janda enten tiang miskin dibantu niku seperti orang yang berjihad pahalanya besar, seperti orang yang berpuasa, seperti orang yang sholat malam, nggih keutamaanipun ageng sangat.